suaminya sodakoh, mesti istrinya negur begitu. Riki yang menjadikan suaminya manggon tenggene sorga, tapi mama nih manggon nanggone neraka. Maka maaf, suami pun ya jangan mancing-mancing emosi. Suami sebelum sodakoh ke masjid, sebelum sodakoh ke anak yatim, maka sodakohilah terlebih dahulu istri sendiri sel engko disit. Durung pragat aku ngene ngomong. Selain wong lanang golet ma'isyah geniku untuk dijadikan nafkah, suami pun ada sodakoh kepada istri. Dadi sedurunge sodakoh maring masjid, sedurunge nyantuni bocah yatim, arane wong lanang mensodakohi istri sendiri dengan apa nggone sodakoh niki wonten persyaratan. Bagi suami yang yasir, yasir ke wong lanang suge camat, lurah, wis Tapi maaf, sesuki suge Pak Camat, sebulan kue gaji pol-polane limang juta. Maaf ya, aduh nemen kaceke karo bayaran amplopku sepanggung, sorry hello. Maafkan aku ya Mat. Pak Camat maksudnya. Pak Camat niku sami kali suami jenengan. Pak Lurah pun ge sami kali suami jenengan. Cuma beliau meniko PNS ngagem seragam dipilih teng masyarakat. Sakjani yang goneng gulet maisah gedene pada kali garwanin jenengan. Malah terkadang lebih gede bayaran suami suamine jenengan. Lah arane lurah gede gede gaji karo bengkok, Bu. Tanggung jawabnya gede maning dadi lurah. Betul Pak Lurah? Betul Pak Lurah? Pikudu gede tanggung jawabnya pelan sabar ana dalan bosok sing lurah lurae. Anak bansos kurang tepat sasaran sing lurah lurae. Anak umar reot sing lurah lurae anak BLT bantuan langsung telas. Ditelas nasing nampak, sing disalanan lurae. Nganti winya naranda babaran. Singkong tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab di kamar rumah sakit, Bu. Tapi bagi suami yang yasir, yasir ke wong lanang sugeh wong lanang mampu sodakoh kepada istrinya satu tahun minimal membelikan baju untuk istrinya dua kali. Bapak-bapak batin wis labuh ke labuh ke. Niki wong lanang sing yasir, sing mampu sodako kepada istrinya berbentuk membelikan baju ning ora kayak ke duit mana nggo toko klambi niku mboten tapi suami berangkat ke toko untuk memilih baju untuk istrinya dipilih oleh suami sendiri niku sodako suami kepada istri Berarti di sini bapak jawab ora bisa milih kok. Diperlukan istri yang penuh dengan syukur. Contoh pertama ditukung naklambi surprise saking suami. Ya wong wadon pinter ngelem. Pinter ngal. Pinter ngalem. Makasih ya ayang embeb. Mami udah dibelikin baju. Tapi non sewu niki kan selama aku hidup bersamamu Aku makmur ke kanan, makmur ke kiri. Lah niki nek makmur kanan, makmur kiri, tuku nek lambi aja sing ukurane es. Niki nek ukurane es mung tekan dengkul. <laughs> warnane arane wong wis tua ya sing warna anu kalem, warna sing smooth, warna sing sae, wong lambene belistik wis abang. Masa bini mencorong nemen. Delingaken makikan akhirnya suami berlatih. Maka bagi suami ingkang yasir nukuk nabaju untuk istri bentuk sodako satu tahun minimal dua kali. Lah wong wadon sama seniki bisa nih jenan diktuk nabaju nang bapane apa durung? Durung. Kadang wong lanang ngucap kayak iki, lah wong lagi bulan Ramadan bocah be durung ditukon nak lambi badan masa mamane anak klambi dingin. Justru ndak ada anjuran laki-laki membelikan baju untuk anaknya niku mboten nonton. Justru yang dianjurkan adalah suami membelikan baju untuk istrinya. Ning jenengan pimen arep anak klambi wong ora ditukona sodakuan klambi be. Jenengan baju pitung lemari kok ngomong. baju nih wong wadon pitung lemari kau yakin mana didudah tekan omah muslimatan gawe seragam fatayatan gawe seragam PKK gawe seragam marhabanan gawe seragam yasinan gawe seragam nganter putane sekolah sing sekolah anak sing seragaman mamane arisan gawe seragam goes gawe seragam senam gawe seragam betul laras nganti ngerumpi bedegal kena seragam ning wong wadon kurang pegawean nemen Jenengan baju pitung lemari deleng karane wong lanang ya Allah. Kawit rong ewu pitulas. Klambi siji kena nggo multifungsi. go hajatan, go tongkondangan, go takziah, go jumatan, go RT nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine kue, be, be gambar partai. Si mandan mending gambar partai malah kadang-kadang gambar obat semprot. <laughs> Suami yang yasir membelikan baju bentuk sodakoh kepada istri satu tahun dua. Niku minimal nggak wong lanang sing suke. Tapi wong lanang sing pas pasan alias maaf. Jadi wong lanang sing kurang mampu membelikan baju untuk sodakoh istrinya maksimal satu tahun satu kali. Nganti tuku klambi biora mampu, maka sodakoh suami yang terbaik untuk istrinya murah tapi sangat romantis. Aben isuk ngecup kening istri ping telu. Mwah. Ha ha ha ha. Niku temenanan, Bu nek wis nun sewune seorang suami nggak bisa membelikan baju sodakonya adalah ngecup kening istri ping telu berarti ibune sing rajin sing ayu sing wangi keleke semprot karo lenga wangi wong wadon mambeleng agas handrok telung rendeng ora dipek keluar rumah ke Arab-Araban. Di dalam rumah ke barat-baratan. Mm -mm. Niku tugasnya ke uh, tim penggerak PKK. yune pas mangkat kundangan tok. Sing rajin, sing ayu, sing wangi walaupun senjing ngangge daster, sing penting rambutnya pun disisiri. Sementara di jilbab umpan nganter ngaring tekan ngarep lawang, kan isuk bapaknya mau berangkat ke kantor kantor Kuala Lumpur. Suami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu pun rajin pun rapi. Lah ibu pun rapi kok bapak bapaknya kelalin orang ngecup kening ibu ne. Ibu ngeling napak sodakoh. Dimulai dari keluarga yang suka sodako maka akan mengajarkan istri reman sodako Lah niki karena suami tenggene desa kajeng punya kesadaran untuk bersosial dengan baik, bermuamalah kanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi halqi. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa mujahidin at-tahirin. Bismillahi ma Allah La yasukul khaira ilallah Bismillahi ma Allah La yasrifus su'a ilallah Bismillahi ma Allah Ma kana min ni'matin faminallah Bismillahi ma Allah La haula la quwata illa billah amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin para alim, para ulama, para satid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninje ingkang tansah kawula akan Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Wartoyo ugi dumateng ke makmur, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Nur Rahman ugi dumateng Bapak Kiai Fathul Bari wabil akhos dumateng Bapak Ki Haji Abdul Rahim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, sesepuh pini sepati sepuh kasepuan wonten ing tlatah Kacen ingkang boten waget kalau sepat asmo asma karimipun saistu boten ngira-ngira tim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kloto atine ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Lebak Siu wabil akhos dumateng panjenenganipun popo Endro Nur Susilo selaku camat Kecamatan Lebak Siu ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabilah kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, baik sektor nopotene koramil Kecamatan Lebak Siu ingkang kawula banggaaken. akan. khos kepada sedoyo aparatur pemerintah desa, Desa Kacen, wabil akhus kepada Bapak Kepala Desa Desa Kacen panjenenganipun Bopo Juni Sukmadi selaku Kepala Desa Desa Kacen beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Kacen, Ing tansah Keluar Mati Nuninjeng, kang kaula Muliakan. Mugi-mugi Pak Kepala Desa Kacen berkaih pangkat datosakan maslahat lan nambah ing manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada Bapak Ibu Kepala Desa se Kecamatan Lebak Siu, Alhamdulillah ukin derek hadir wonten ing acara pengajian akbar menika matur sembahsun Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Lebak Siu ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lebak Siu ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhus kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kacen panjenenganipun Ibu Lilis Ekowati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kacen dan seluruh keluarga besar PKK Kacen. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge ibu-ibu PKK Desa Kacen, Mudah-mudahan Sedoyo keluarga besar PKK Desa Kacen tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat. Mangan kurame sambil berlayar. PKK tansah semangat karena kelambi seragamnya nyar nyar. Mudah-mudahan dijadikan ibu rumah tangga ingkang solihah. Keluargane mawadah warahmah mawasakina Amin Allahumma. Ya Rabbal Wabil akhus kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, saking PAC Kecamatan Lebak Ciu, ugi dumateng ranting kacen ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula Surya Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama ingkang tansah kula ta'zimi, boten supe dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, Karang Taruna, Ibnu IPPNU ingkang tansah kula mati nuninjing kang kawula banggaken boten supe dumateng jamiyah Maulid Simtuturor, jamiyah solawat ingkang kula banggaken, sedoyo poro agnia, poro donatur, para dermawan ingkang kula muliakan, wabil akhos kepada sedoyo tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung, mbah putri, sing perawan perawan muga-muga cepet dapat suami, sing cokot-cokon dan cepet orabi, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua cepet Seperti untuk rezeki. Enggal mangkat kaji Allahumma. Sing cuma adek muka-muka imane sing jejeg. Deki kayaknya Pak Banser harus matos kursi malih Masa ini kita undangan Pak Kepala Desa malah sami cumeneng. Napa dene sakit lungguh wonten ing dalemipun putrane Pak Lurah Kacin. Allah wonten mereka nggih wonten papan palenggahan. Ngapunten Pak Kepala Desa. Nuwun sewu, niki adose dipun kursi melih kersane nderek hormat kalian poro bapak ibu kepala desa kan nderek hadir matur sembah suwun.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 Yang kedua wong wadon Madinah isin nek orang ngaji. Hari ini saya lihat PKK alhamdulillah bajune sae-sae, sopan-sopan, ngagem jilbab sedanten. Ngangge jilbab niki bukan kanggo nutupi uan. Ning ngangge jilbab keluarga besar PKK Kacin mergo wedi karo Gusti. PKK niki aktif sangat apalagi sesuai dengan tema hari ini. Gini ku berbakti untuk bangsa dan berbagi untuk sesama Berarti tiang-tiang istri tenggene PKK selalu dilatih dengan ilmu, digembleng dengan pendidikan, khususipun kangge tiang estri berarti wisnderek perempuan medina jilbaban mergowedi karo Gusti Allah yang kedua isi nek mboten golet ilmu maka inilah kami tiang estri wonten inggene kacen terbentuk wonten muslimat fatayat bahkan PKK-nya sangat-sangat berjiwa sosial dan tidak melupakan kali keluarga. Tepuk tangan sepindah malih kangge PKK kacen luar biasa sing keprok utangi lunas kabeh. sing amene banter ketara utangnya akeh. Muka-muka rezekine sing barokah. Onten satu ungkapan suarga nunut neraka katut. Anak apik alane wong wadon niku tergantung suaminya. Tapi jangan salah. Walaupun jelek baiknya seorang perempuan tergantung suaminya, tapi bijaksana seorang suami niku tergantung dari istrinya. Hari ini kita lihat Pak Camat, Pak Bapak-bapak kepala desa, ganteng-ganteng, pinter-pinter, bahkan Pak Tentara, Pak Kiai, kenapa terlihat wibawa? Saya yakin ada doa seorang istri yang mustajabatun diijabah teng Gusti Allah. Konten satu cerita. Ada pertandingan sayembara berhadiah duit satu miliar rupiah. Banyak nopo banyak? Banyak nopo akeh? Akeh nopo kata? Satu miliar besti. Tapi syarat mendapatkan duit satu miliar rupiah harus ikut pertandingan. Geniku pertandingan nyemplung belumbang. Blumbang bukan sembarang blumbang, blumbange isi buaya. Sing nyemplung blumbang kok selamat ora kecokot buaya, dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit satu miliar rupiah. Pengumumannya berlangsung dalam waktu satu bulan. Barang sangat likur dina berlalu, <gasps> langkah sing daftar babar belas. Ya iyalah, langkah sing daftar, sapa sing pandat timpane buaya. Bareng sangat likur dina berlalu, tetap gak ada yang ngedaftar. Pas hari H, acara pertandingannya dimulai, warga pada kumpul kabeh nang pinggire blumbang isi buaya. Tapi bukan arep nyemplung, arep nonton. Ternyata panitia bingung, Sampai dimulai acaranya tetap nihil, tidak ada yang daftar. Akhirnya sang panitia menghitung mundur supaya pengumumannya ditutup. Dihitunglah oleh panitia sepuluh, sembilan, delapan. tiba-tiba ada yang nyemplung. Bapak-bapak sekitar usia 43 tahun yang nyemplung tenggene blumbang isi buaya, seluruh yang nonton kaget dan tercengang mesti ki wong ahli manakiban. Ahli maca ki. Kendel banget nyemplung belumbang isi buaya. Dheweke ngelangi sekuat tenaga, dikeproki, disemangati, didukung sampai tenggene tanggule belumbang selamat dan tidak kecatek buaya sama sekali. Wong lewi terheran-heran, mesti ki wong dongane angel-angel. Akhirnya sampai di Tanggul Blumbang, dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit satu miliar rupiah. Tapi ketika munggah haring pondium, Arab nampak duit satu miliar, sang pemenang bilang, stop, aja gugupan niki duit satu miliar diberikan saya. Emang kenapa Pak pemenang? Aku pantakon, Miki sing jejak aku sekang buri siapa? bisa aku nyemplung karena sing jejak nyong. Geting banget aku rasane. Ayo, ngaku siapa sing jejak nyong. Langkah sing aku, Bu. Malah saling tuduh menuduh. Akhirnya lama nggak ada yang ngaku sang pemenang bilang, "Wis, orang usah pada tuduh-tuduhan. Kinyong wis selamat kulit duit semiliar, tapi orang pantek tampani dewek. 500 juta akan saya terima, tapi yang 500 juta sisa akan saya berikan kepada pelaku sing jejek nyong mau. Sapa sing jejek nyong? Ana sing ngacung, jebule bojone dheweke. Di balik suami yang sukses, pasti ada seorang istri yang doanya mustajabatun diijabah nang Gusti Allah. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang berani jejak bocone. <laughs> Tapi aja dijejek cemplunan belumbang. Lamun si lamun waras selamat bisa ngelangi. Maka ternyata istri ingkang salihah adalah seorang istri yang di rumah mocok solawat ora ketinggalan ora lali nggone nglakoni salat sunnah, zikire ora nganti pedot, merga napa ndukung sang suami. Ning jenengan jangan salah. Memang wong wedok niku adalah simbolnya keindahan. Naluri seorang perempuan ya seneng macak, make up, dan dan paes. Niku nganti alise kecelurit medura. lambene abang-abang menger-menger. Orang saya dibusek bisa pikir kayak baik. Memang wis dadi tabiate wong wadon. Pembawaan dan naluri saking ngarsane Gusti Allah wong wadon niku indah dan seneng karo keindahan. Ning sinoso wong wadon niki simbole keindahan, ning wong wadon niku bukan berarti lemah. Tapi semandiri-mandirine mandiri wong wadon aja sampai wong wadon kung gentak-bentak karo seorang suami. Niki dudu aku sing ngomong lo ya. Saya hanya menyampaikan daweh kanjeng Nabi. Wa aksaru ahlin nar an-nisa. Kenapa penduduk neraka adalah justru kebanyakan perempuan? Kanjeng Nabi mangsuli kolilul syukriha lizaujiha. Banyaknya seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu rumah tangga ingkang boten sakit syukur atas suaminya seneng madak-madak na bojone dhewe karo bojone tanggane aja sampe dume wis melu PKK pinter ayu mandiri berdikari karo wong lanang pada ngetiplak kena mangkat muslimatan mangkat PKK ayune nganti moblong-moblong tapi nang umar rewot-rewot wong lanang ora disediak-sediak nadaharan niku jenenge kolilul syukriha li zaujiha wani karo wong lanang niku dados penduduke neraka nembe anak ge. Wong lanang mandan batin ke cocok karo kiai ge Langsung nudik sing wadon kowe rungokna. Maaf maaf kok disit aja diwalik dingin. Wong sing nyekel mik kok sampean sing atur. Sallu Nabi Muhammad. Tenggene kitab Usfuriyah ada satu riwayat seorang fatayat nang Medina. Fatayat berarti wong wadon perantara usia selawe sampai patang puluh lima. Iku arane fatayat. Selawe nganti tekan patang puluh lima tahun. Jadi nek nang kajen ana ibu-ibu umure patang puluh sangat tahun kok masih pakai seragam fatayat itu namanya fatayat kadaluarsa. alias fatayat expired. Saale arane fatayat niku anak ana perantaran umure ku selawe nganti tekan patang puluh Nek muslimat patang puluh sampai map usia lansia niku ngageme seragam muslimat. Lah niki nanggone kitab Usfuriyah. Anak seorang fatayat bapak ibunya telah meninggal dunia bapak ibu pun sed sedo. Satu ketika Fatayat Niki lagi sare, tiba-tiba mimpi. Mimpi bapak Ibu sing wis langka, bapak Ibu ingkang pun sedo nang akhirat tempatnya berbeda. Suaminya manggon tenggene warga, tapi istrinya manggon teng neraka. Bapak Nevatayat nang sorga adalah seorang pramuladi, juruladi, nyekele ceret. Ibu tahu ceret enggak? Ceret cara kene napa? Ketel. Sekedap. Ketel niku sing nggo liwet apa nggo godhok wedang? Oh. sekedar Pak Camat. Indonesia itu ada sekitar 720 bahasa yang berbeda. Kulo Cilacap, kulo niku Jawa Tengah, sami kali jenengan nggih Jawa Tengah. Cuma ternyata ngapake wong Cilacap karo ngapake wong Tegal niku pun nonton perbedaan di dalam nada dan dialeknya. Termasuk makin niki nek tenggen kulo, ketel niku sing biasa engko disi cabar. Nyong lagi wong Cilacap dingin. pusartina, Sartina. Nang arep ngajak emosi. Aku lagi cerita cara wong Cilacap arane ketel kuwi sing liwet. Bentuke niku nun sewu mandan cembung niku anak kerake biasane. Dados liwet diadang niku sanis dandang. Bentuke dandang karo arane ketel nanggonku beda. Engko disit lagi cerita wong nanti ndak sebelah kene bae lah. Sebelah kanan ngeyel-ngeyel nemen yakin. Pantesan ya, lurah kajen wonge gering nemen, Bu. Wong wadone ngeyel-ngeyel banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Ke PKK sing manut ya. Nek nanggon kulo ketel kue arane sing liwat anak kerake, Bu. Dados ora usah mawin dadak didang. Dados sekalian anak kerake. Nek wis dadi kerak kuwi apik banget bentuke. Langsung bisa dikoek ikut sing arane cara kene intim itip ki arane PKK cerdas. Dadakan dandang barangan. Wong durung rampung ngene jelas terus ditabrakin dingin. <laughs> intip. Oh, cara mriki arane intip. Ah, niki sing kula maksud. Tegal ngapak Cilacap nggih ngapak. Tapi perbedaan bahasane niku kathah. Dados cara Cilacap ketel, cara kene intip. Lah nek ceret Oh berarti wis beda bahasa ki angel e. Sangger kaya langsung pae nyong bahas, tak tinggal nggone intip. Ceret, ceret iku teko poci gede. Cara kene ketel. Oh. Ya wis lah karena neng kene ketel ya nyong manut. Padahal nek nanggon kula ketel gue singgol liwat, ceret gue arane teko gede. Tapi wong anu pekas. PKK kajen sing panbayar inyong yang nyong manut. Mumpuni iki poci Pak Kiai niku ketel. Mumpuni poci Pak Camat ketel. Ketel kue isine akeh, Bu. Banyune niku volumene gede. Gue ngejok limolas gelas besi lebih banyak ngarane ket. Tapi nek poci niku isine ora sepira. Nggo ngejok telung gelas bawis kentongan banyu, Bu. Mulane monine poci karo monine ketel beda. Nek poci ngisi banyu maring gelas monine ciri-ciri tapi nek ketel ngisi banyu maring geras monine. Acar-acar. Mumpuni ciri-ciri Pak Camat. Bapane Fatayat nanggone sorga niku nyepeng ketel. Isine banyu-banyu suarga legi neng ngungkuli madu, neng ngungkuli lengan kasturi. Dan ternyata wajahnya Bapak Eva Tayat nang sorga di dalam mimpinya sang Fatayat cerah nemen. Sumringah, bahagia, nanging begitu kontra dengan ibunya sang Fatayat. Jebule nang neraka hanya pakai secuil kain taplak. Niki nang kisi geni neraka. Dinantina disiksa. Sehingga sang Fatayat niki nangis. Nangis seneng, campur nangis sedih. Nangis saya seneng mergo Bapak Fatayat nang sorga, tapi nangis sedih Mama Fatayat nang neraka. Sing akhirnya dari jarak jauh posisi darurat di dalam mimpi, sang Fatayat manggil-manggil bapak ne supaya nulungi mama mamane. Po! ne. Ya nek jawab dalam tok kurang pas. Tolong kowe kuwe, Bu. Ulangi-ulangi. Po. Kopore. Wong arane darurat, Bu. Jelas mesti teriak-teriak jenenge darurat. toh ganjel toh, toh ganjel toh keadaan darurat mesti bengok-bengok lah. Sifat ayat niki di dalam mimpinya ya teriak-teriak. Jaluk tulungan maring bapane supaya bapane nang sorga iki nulungi mamane nang neraka supaya betul-betul ditarik maring sorga. Tapi bapane dipanggil oleh sang fatayat, bapane niku mung mendel. Malah guyang-guyu. Fatayat ikan batin, ya Allah Pak. Kau nulungi mamane ku melekur guyu. Jangan-jangan bin waktu nang alam dunia nanti matang lahirnya orang pada saling cinta apa ya? Akhirnya sang fataya tergerak di dalam mimpi dia berlari menuju tenggene neraka pengin nulungi mamane. Tapi ternyata belum sampai masuk tenggene pintu neraka, sang fatayat iki lengan kanannya tangane kecipratan geni neraka. Karena ngimpi kecipratan geni neraka, sang fatayat niki langsung terbangun tangi, bareng tangi malah tangan kanane sengkle. Padahal niku cuma ngimpi. Ngimpi kecipratan geni neraka, bareng tangi tangan kanane sengkle. Akhirnya sang fatayat niki melayu tenggene dalam kanjeng Nabi nyuwun diobati. Bareng diobati pakai doa, wasilah lantaran doanya kanjeng Nabi langsung mantun seketika. Barang mari sang fatayat niki cerita kali kanjeng Nabi apa anane ngimpine sang fatayat. Sehingga kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalam mimpinya sang fatayat ternyata bapak ibunya dulu waktu hidup di dunia hidup dalam satu atap rumah tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodako tapi istrinya pelit medit, betitil bakhil, kucren jelantir kaya upil kudanil. Setiap suaminya mau sodako, pasti istrinya negur. Ngone negur kayak gie. Hm, ya sodako terus. Nambah tadi kuli bangunan pe kemaki. Kuli bangunan ki bayarannya sepira. Gede-gedene sedina satu seket pendadakan nyantuni bocah yatim. Kemutan, anaknya pitu. dati wong kabeh. Langkah sih dari cempek. Saben suaminya sodako mesti istrinya negur begitu. Niki yang menjadikan suaminya manggon tenggene sorga, tapi mama nih manggon-nanggone neraka. Maka maaf, suami pun ya jangan mancing-mancing emosi. Suami sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako ke anak yatim, maka ilah terlebih dahulu istri sendiri. Sel, engkau disit. Durung pragat aku ngomong. Selain wong lanang golet ma'isyah geniku untuk dijadikan nafkah, suami pun ada sodakoh kepada istri. Jadi sedurunge sodakoh maring masjid, sedurunge nyantuni bocah yatim, arane wong lanang mensodakoi istri sendiri. Dengan apa gone sodakoh? Niki wonten persyaratan. Bagi suami yang yasir, yasir ke wong lanang suge, camat, lurah, Besuki. Tapi maaf, sesuki suki Pak Camat, sebulan kue gaji pol-polane limang juta. Maaf ya, aduh nemen kaceke karo bayaran amplopku sepanggung, sorry helau. Maafkan aku ya Mat. Pak Camat maksudnya. Pak Camat niku sami kali suami jenengan. Pak Lurah pun ge sami kali suami jenengan. Cuma beliau meniko PNS ngagem seragam dipilih teng masyarakat. Sakjane yang nggone gulet maisah gedene pada kali garwane jenengan. Malah terkadang lebih gede bayaran suami jenengan lah arane lurah gede gede gaji karo bengkok, Bu. Tanggung jawabnya gede maning dadi lurah. Betul Pak Lurah? Betul Pak Lurah? Pi kudu gede tanggung jawabnya lan sabar nadalan bosok sing disalana lurae. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurae. Anak umar reot sing disalana lurae. Anak BLT bantuan langsung telas di telas nasi nampak, sing disalanan lurae. Nganti wingnya naranda babaran. Sing kon tanggung jawab lurae. Maksudnya tanggung jawab di kamar rumah sakit, Bu. Tapi bagi suami yang yasir, yasir ke wong lanang sugeh wong lanang mampu. Sodakoh kepada istrinya satu tahun minimal membelikan baju untuk istrinya dua kali. Bapak-bapak batin wis labuh ke labuh ke. Niki wong lanang sing yasir, sing mampu. Sodako kepada istrinya berbentuk membelikan baju. Ning ora kayak mikir duit mana nggo toko klambi niku mboten. Tapi suami berangkat ke toko untuk memilih baju untuk istrinya dipilih oleh suami sendiri. Niku kue suami kepada istri. Berarti di sini ne jawab, ora bisa milih kok. Diperlukan istri yang penuh dengan syukur Contoh pertama ditukung naklambi surprise saking suami. Ya wong watun pinter ngelem. Pinter ngal. Pinter ngalem. Makasih ya ayang embet. Mami udah dibelikin baju. Tapi non sewu niki kan selama aku hidup bersamamu. Aku makmur ke kanan, makmur ke kiri. Lah niki nek makmur kanan makmur kiri, tuku nek lambi aja sing ukurane es. Niki nek ukurane es mung tekan dengkul. <laughs> warnane arane wong wis tua ya sing warna anu kalem, warna sing smooth, warna sing sae, wong lambene belis wis abang. Masak lambene mencorong nemen delingaken mangke kan akhirnya suami berlatih. Maka bagi suami ingkang yasir nukuk nabaju untuk istri bentuk sodako satu tahun minimal dua kali. Lah wong sama seniki bisa nih jenan diktuk nabaju nang bapaknya apa durung? Durung. Kadang wong lanang ngucap kayak iki, lah wong lagi bulan Ramadan bocah be durung ditukun nang klambi badan. Masa mamane ditukun nang klambi dingin. Justru Ndak ada anjuran laki-laki membelikan baju untuk anaknya niku mboten nonton. Justru yang dianjurkan adalah suami membelikan baju untuk istrinya. Ning jenengan pimen arep ditukokna klambi wong ora ditukokna sedakuan klambi be. Jenengan baju pitung lemari kok ngomong. Baju nih wong wadon pitung lemari kula yakin ngono didudah tekan omah muslimatan gawe seragam fatayatan gawe seragam PKK gawe seragam marhabanan gawe seragam yasinan gawe seragam nganter putane sekolah sing sekolah anak sing seragaman mamane arisan gawe seragam goes gawe seragam senam gawe seragam betul laras nganti ngerumpi bedegal kena seragam ning wong wadon kurang pegawean nemen Jenengan baju pitung lemari deleng karane wong lanang ya Allah. Kawit rong ewu pitulas. Klambi siji kena nggo multifungsi. Go hajatan, go tongkondangan, go takziah, go jumatan, go RT nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine kuwe be, be gambar partai. Si mandan mending gambar partai malah kadang-kadang gambar obat semprot. <laughs> Suami yang yasir membelikan baju bentuk sodakoh kepada istri satu tahun dua. Niku minimal nggak wong lanang sing suke. Tapi wong lanang sing pas pasan alias maaf. Dadi wong lanang sing kurang mampu membelikan baju untuk sodakoh istrinya maksimal satu tahun satu kali nanti tuku klambi biora mampu, maka sodako suami yang terbaik untuk istrinya murah tapi sangat romantis aben isuk ngecup kening istri ping telu Mwah. ha ha ha ha niku temenanan bu nek wis nun sewune seorang suami nggak bisa membelikan baju sodakohnya adalah ngecup kening istri ping telu berarti ibune sing rajin sing ayu sing wangi keleke semprot karo lenga wangi wong wadon mah beleng agas handrok telung rendeng ora dipek keluar rumah ke Arab-Araban. Di dalam rumah ke barat-baratan. Mm -mm. Niku tugasnya ke uh, tim penggerak PKK. yune pas mangkat kundangan tok. Sing rajin, sing ayu, sing wangi walaupun senjing. Ngangge daster, sing penting rambutnya pun disisiri. Sementara di jilbab umpan nganter ngaring tekan ngarep lawang, kan isuk bapaknya mau berangkat ke kantor kantor Kuala Lumpur. Sami mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu Ibune pun rajin pun rapi. Lah ibune pun rapi kok bapaknya kelalin orang ngecup kening ibu ibune. Ibu ngeling napak sodakoh. Dimulai dari keluarga yang suka sodako Maka akan mengajarkan istri reman sodako Lah niki karena suami tenggene desa kajeng punya kesadaran untuk bersosial dengan baik, bermuamalah kanti saya, maka alhamdulillah hari ini saya mendapatkan titipan amanah dari panitia, yang ikut dari tim penggerak PKK Desa Kajen. Karena niki amanah, subhanallah wajib saya sampaikan dan harus saya sampaikan. Mohon wektale nggih. Anu sekedap niki ngajine pragat rampung selesai jam pinten? Jam kali? Masya Allah. Kula munggai jam 10. Mudun rampunge pragat jam loro. Berarti ngajine patang jam. Wis ngundang apa ngontrak? Karena ngajinya sampai jam 2 sore. Ini ada titipan amanah dari panitia. Amanahnya begini. <clears throat> Mumpuni. Udih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Udah, medeni temen nih ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah mutlak dari keluarga besar tim penggerak PKK Desa Kacen. Sepanggung-panggungnya selayos karupe sak sound sisteme sak rebanane sesenek-seneke seamplope mumpuni Iya nyong ngerti Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh untuk penggalangan dana korban musibah tanah bergerak RW 09 duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gue nyong Non sewu niki jenengan nek ditariki infak jariah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Estu Temenanan? naik ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Sing orang gawa dompet engko disi cabar. Sing orang gawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk gampang naik ketemu sarutang, Bapak-bapak monggo ngerogoh sak katok. Oke mburi sarungan berarti ora katokan. Ya wis ora papa apa Seroko-roko monggo tapi dimulai dulu dari saya. Saya harus juga ngasih sodakoan. Nek nyong ora sodako, bungko tersiar kabar jering mumpuni ustazah koni. Sangat jar ora bisa ngelakoni. Kotak infaknya dimulai dari saya. Mangke kotak infak muter saking kulo. Tapi, tapi, tapi sekedap, sekedap. Sesuai dengan kemampuan jenengan ini tarikan sodako bukan untuk nambah amplop kulo. Tapi mutlak untuk sedikit mengurangi beban keluarga besar RW 09 saudara kita yang satu bulan kepai eh, setahun gih, setahun kapengker, setahun kapengker tanah bergerak sehingga satu RW sekitar 24 kakak niku kehilangan tempat tinggalnya. Nembe tiga rumah ingkang dipun bangun, mari kita derek sodakoh yang terbaik Jenengan sesuai kemampuan. Sesuai kemang, sesuai kemampuan. Sing tadi banyak endoki segede endok banyak. Sing tadi bebek endoki segede endok bebek. Sing tadi ayam doki segede endok ayam. Sing tadi manuk darah doki segede endok manuk darah. Sing tadi manuk emprit. Orang usah memaksakan doki segede endok banyak. Melas ngerti dobolen sesuai dengan kemampuan. Wis saiki milih jenengan pan dadi imprit apa dadi banyak? Dadi banyak apa dadi imprit? Dadi banyak? Mentale wong kajen lebak sio mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi banyak, ndoke pun rezeki sing paling gede. Berarti ndok paling gede ndoke banyak. Berarti ukuran duit paling gede 100 banyak satu bebek seket ayam patang puluh manuk darat telung puluh berarti manuk kemprit pira rongewu ada nemen gak ceke <laughs> tapi itu niki g ngerewangi keluarga kita sing RW 09 dados kloson saya ikhlas maneh panjenengan untuk mengurangi beban keluarga kita teng RW 09 ngaten nggih Bu nggih dimulai dulu saking kula niki asisten kula lambireng. Walaupun asistennya nyong, tapi kan duitnya duit nyong. Mong jenengan salah paham. Sinambi maca selawat kali grup rebana, monggo selawat sarang-sarang maca kangge tambahin berkah pengosan dinten menika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. In ah santum ah santum li ang fusikum Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Dinten menika jenengan sodakoh arupi arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken teng jenengan boten mesti arupi arto, Bu. Tapi balike niku badane sehat. Sehat walafiat. Jauh dari penyakit dan musibah keluarganya adem ayam tentrem, putra putih soleh soleha Niku adalah kembalian saking jenengan gone sodako, sodako sing gono bala narik rejeki, rejeki sing gawa manfaat baru Allahumma. Saya mewakili PKK Desa Kacen mengucapkan sing maringi, matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tek na lemu kaya sapiku <laughs> makasih Oke, oh, niki kersane semangkat, semangkat tadi inilah. Weruh uh, grup rebana juga maringi sodakoan sampai kotak infake penuh duit atusan ewu eketan rong ewu mikian yang dadi mbrit alhamdulillah ora apa-apa sing sepuluh sing rong ewu eh buatan nikim pun <laughs> wong mau iso ditariki maning pancene niat <laughs> niki kalau nyepeng amplop nah niki badai sodako nggih grup rebana ini rebana dari mana Betul. Oh dari tadi ya Allah. Niki kula sawe rumiyin kersane tambah semangat. Nggih, sami-sami alhamdulillah derek seneng. Ngapunten nggih Bu Lurah Kacen, Pak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Lebak Siu. Kula seneng nyawer rebana ketimbang nyawer biduan. Nggih boten. Salim walaupun biduan sama-sama vokalnya kali namanya guru rebana. Tapi namanya ibu rumah tangga bayangkan pak. Niki berlatih seperti ini. Niki rong tahun setengah. Loh, untuk menyingkronkan niku susah loh. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang sibuknya ngungkuli presiden. Cerdasnya ngungkuli insinyur. Seorang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang ternyata begitu istimewa karena pagi nganti pagi maning di nanti dina sini pegawaian, roh. Saya ulang, saya ulang. PKK ibu rumah tangga dari pagi sampai ke pagi malih dari subuh ke subuh nganti mapan turun nganti turu maning dina-dina sini pegawaian. jago gopen tekan isor bedrung tak tok tak tok. Kawit subuh nganti subuh maning dina-dina pegawai tok, Bu. Rika-rika mangopi ngopeni bocah asa asom gelabeng pengumbai pakai bocah sekolah. Barang kesel saya bengine gelem luma Betul? Laras? Niki yang menjadikan seorang ibu niku doanya mustajabatun bahkan la syakka fihinna tidak tertolak langit. Tidak luar biasa. Dina-dina ketemu dewe. Ya teh ya ketone nang umah. Tapi pegawaian umah kuwi ra katon biasane. Betul? Leres? lebih aktivitas wong wadon sing titeke luar biasa. Niki ibu mampu nutuki rebana. Mlane tek sawer modale akeh. Soalnya bulan iki grup reban namun modal, modal prestasi, modal kreatif. Sampai-sampai alhamdulillah ya bedakan barang apa ada modal. Biasanya nak nang tampil event gede malah nganggo idep, idepe setengah, separuhnya 2500. isuk nanti ketemu isuk maning dina-dina pegawaian ki arane wong wadon tiang istri. Maka saya berikan apresiasi orang ketang setitik gue tambah semangat, gue nambah duit kas, Bu. Dari segi berpakaiannya muslimah, nutup aurat. Nek biduan ya pada-pada kok, tapi kan gue berpakaian kurangan bahan. Kayak gunung merapi, kalau gunung merapi tonggol tonggolnya lah nek diduan ya pada-pada vokal. Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna. Duit celobong udara wudel disogi angin barangan nanti pakai rok mini rok pacet belekan buri jerempet silit buri belekan ngarep jerempet silit ngarep lah wis kaya ki numpak motor merata. ya SMS mat silit yang letek separo cara berpakaiannya apel kelambenan pir kelambenan jeruk kelambenan jambu kristal kelambenan ngantinya miki manjing aring desa kajen aku weruh anak cecek pada jaketan Nun sewu Pak Lurah, kayak mau ceceke siapa? Nanggone kajeng. Cecek pada jaketan. Berarti cecek ke wong kajeng, ke wong beriman. Ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau nang kajen cecek pada jaketan, nang apa cecek ke wong wadon ora dibrongsong? Jangan heran senikake bayi pada diponang pinggir dalan. Ake bayi pada diponang tong sampah. Ake bayi pada diponang pinggir kali. Ini kejadian anak bayi diponang tong sampah ketemu karo tukang bersih-bersih bayi ini sudah dalam keadaan digerumut semut. Akhirnya bareng digerumut semut dilarikan ke rumah sakit terdekat Memang keadaannya kritis tapi alhamdulillah ketulungan. Bareng di olah TKP Pak polisi menemukan tentang CCTV toilet niku padahal toilet perbelanjaan alias gone mall Bu nang mall. Kan nang WC berarti kan kudune rame Bu. Mau nang gone mall ternyata bareng CCTV dicek yang buang bayi niku adalah seorang anak gadis 16 tahun hamil di luar nikah saking bingunge bayine nang tong sampah. Nauzubillahi min. Saya ndak habis pikir, Bu. Bocah 16 tahun kok ngerti-ngertine cara goneng lebok nang? Eh? Nyong pitulikur tahun perawan kaplak. Lah mending nyong ngaku dan sadar diri ketimbang sampean sing pada ngarani. Perawan kaplek nyong pitu likur tahun. Masih sangat polos lugu begini besti. Yang ngerti sitik nang kurutul uyun lah. nang nanggone kitab fatunizar kitab siman dan vulgar, kitab cara buka sarung. tapi ngerti ya sitik. Walaupun sitik ya ora bisa praktek mung payu Tapi kan nanti pondasi walaupun desahuat, tapi kita dua pondasi bisa terkendali, Bu. Tapi nek bocah orang ngaji ya maaf. dua syahwat orang terbendung, tidak bisa terkontrol, akhirnya deleng video bergerak, ya gue nanggone setan gepeng. Na'udzubillah min dalik. Banyak bayi dipanang pinggir jalan, kata bayi pada dipanang tong sampah. Dan saya tidak habis pikir, Pak Babinsa, 16 tahun punya otak kriminal. Tega membuang darah dagingnya sendiri. Ini yang kami bahas kemarin kali Kiai Kulo. Kiai, kenging nopo wong watu nek gawe zina, hamil di luar nikah, kok babarannya kepenak? Malah gue babaran normal kok, Bu. Gue hampir rata-rata Berbabaran sing nembe babaran kuwi wis mlaku kaya dene pada umumnya. Malah kadang bayi ini ya, ya sehat, ya malah apik bayine. Akhirnya kalau tanglet begitu kayak kalau mangsuli pakai dasar tentunya jawabannya. Iku sing dengan dikatakan oleh Imam Al Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, goni babaran orang kerasa sakit, karena dia tidak mendapatkan ganjaran wong meteng, tidak mendapatkan pahala wong lahirna. Umpamane bareng lahirna terus mati, tidak disebut mati syahid. Na'udzubillahimin. Pinter kali jenengan bu, yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Ketika anda hamil disebut riadoh, tirakat kali Gusti Allah. Bahkan ketika anda hamil, babaran, Kata Imam Al-Ghazali, kerasa sakit yang sungguh luar biasa. Sakitnya niku setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. <laughs> Kalau mati sekalian, ya ora bisa diceritakan, Bu nih diceritakna kan sakitnya nganti setengah mati dadi sih bisa diceritakna kata Imam Al Ghazali kerasa sakit yang sungguh luar biasa ketika anda sedang babaran nganti gugur kirasane bengkek nemen weteng ki nasi ngelilit bahkan nganti ki pinggang rasanya semplak bahkan Emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dingin. Masa cerita wong babaran kudu meteng dingin. Aku lagi menyampaikan kata Imam Al-Ghazali. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. <laughs> Kenapa nembe anake jamaah orang percaya karo kiai niki nembe anake. Yakin wong kajentok modalnya kayak gini. Pantesan Pak Kiai gering kuru. Jamae ngeyel-ngeyel. Niki ngendikane Imam Al-Ghazali, wong tiang istri seorang ibu rumah tangga ketika mbak pernah kerasa sakit yang sungguh luar biasa karena memang sedang dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? bangga napa bangga? Mulane dadi wong wadon kajen sing pada seneng metengan. Lah, jajal meteng ping pitu babarane ping pitu. Berarti kan gone ngeras dosa ping pitu, Bu. Ketika babaran kerasa sakit yang sungguh luar biasa, nganti bapane ora uli katokan. Kon sarungan. Lawange kok dibukak mandan seret esle kon dilengani. Ana mangkok kemurep kon dilumahna. Sampai anak kukusan kukusan, ibu tahu kukusan enggak? Mereka nyebutin apa? Kan bok beda nyong cilacap ceret nangkene beketel. Nyong tak <laughs> nyong takon kukusan tuh mereka kukusan. Lah kukusan kan bentuknya kerucut. Orang yang sedang babaran, kukusan kukusane kon di rumah nak. Saking rasa yang ngempet wong babaran. Maka sing jenenge wong babaran kerasa sakit karena dia nikahnya sah menurut agama dan pemerintah dalam rangka melunturkan dosa Anda sebagai seorang ibu. Amin Allahumma bareng wis duwe anak ya Allah, apa mali ibu PKK. Karena wis dididik dengan derek muslimat fatayat, bareng wis di anak ya Allah dina dinati solawati. Ibu neng ngucape donga ya apik. Walaupun anaknya tukang becak. Mamane gone ngudang anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak itu tukang becak. Wana didongakna anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya ora mungkin gue ngutang tukang becak, tukang becak, tukang becak. Walaupun anaknya tukang becak, ya ora mungkin tikutan jadi tukang becak. Gitu Bu? Bien orang nganggo pampers, nganggone popok musim mudan langkah serengenge bis swek-swek jari dilakoni kok. Betul? Angger bengi nyolawati bocah wong nangis bae rewel disolawati. Kowe dongane mamane. Ning gede setitik diperintah tuku lombok karing warung mendelik-mendelik. Nok mana ring warung tuku lombok, mamane dirawangi masak ya. Bocah jawab, "Petah, mending." motuku kebiri saya lombok peta tadi siji cedelat cedelat perintah Ning kula suwun, Ibu PKK lesane kudu dijaga apalagi seorang ibu. Da'watul walidi, doane ibu niku mustajabah, Bu. Maaf nun sewu. Disebut Wong kufur menurut kitab Azkarun Nawawi Orang yang melupakan nikmatnya Gusti Allah diantaranya adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab. Ngelek-ngelek keturunan. Kadang maaf ya, tanpa kita sadari seorang ibu ngucap kayak gitu me anake wadon ayu. Ih, bocah kayu temen ya, anaknya siapa? Apa kelalen gue gawe? karo anake dhewek. Dume pan ngalem anake, muni ngucap, "Ih, bocah kayu temen ya, anake sapa?" Lah karo anake dhewek ku sanksi. Anak sing lewi salah kaprah, wong tua tanpa disadari. Anaknya rewel, anaknya nakal, mamane ngucap bocah, mau ngiangil. dasar anak setan. Sing setan siapa? Ngapunten nggih, Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. kalau kadang ya melas nemen karo setan. Orang melu salah tapi sering dipojokan sering disudutkan bulan aku krungu kabar ngisuk awal Februari 2023. Setan kuwi pan pensiun gasik, Bu. Asline, asline. Setan iku wedine mung karo Gusti Allah. Wedine luar biasa karo Gusti Allah, Bu. Cuma mbiyen bisane goda menungsa niku kan karena setan ini sombong lan angkuh. Kon sujud karo Nabi Adam, setan niki nolak. Ning jenengan jangan berpikir dengan cerita niki setan kon sujud karo Nabi Adam ora gelem. sujude niku bukan sujud kaya dene wong salat. Sujud niku yo ya sekabeh makhluk hanya dumateng Gusti Allah, Bu. Ning bentuke sujud sing dimaksud teng cerita niki adalah setan niki kan mengakui adanya ciptaan Allah ingkang bentuke sempurna nggih niku anane Nabi Adam, mbah nenek moyange seorang manusia niku kan derek paring hormat. Kados dene hormat niku yo ya namung nunduk sekedap. Nunduk niku namung paring hormat mengakui Nah, niki sing sering dados masalah tenggene kalangan masyarakat. Kami santri teng pesantren niku ngerti carane ngormati karo wong tua. Melaku kok nang ngarepe wong tua kuwi dempe-dempe. Ibu tahu dempe-dempe enggak? Dempe-dempe niku bukan nunduk nggih, Bu nggih. Dempe-dempe niku membungkukan badan nanging nek wong bungkuk kan ora kaya dene wong ruku. Nek wong ruku niku kan sukune lenceng. Gitu. Gitu. Dan nah, niki yang tidak boleh ketika kita ruku kepada selain Gusti Allah niku dilarang. Niku namanya betul-betul murtad. Murtad niki nyembah selainnya Gusti Allah. Maka niki yang tidak boleh. Lah tapi wong dempen-dempen nang pesantren niku bentuknya sikil niku mboten lenceng. Tapi dia bengkok. Niki sing diwasnani dempen-dempen tangane mon tengarep seperti ini, Bu niki namanya adab, bukan kayak dene wong ruku. Nek hadis Kanjeng Nabi kan memang betul bahwa menungso niki tidak boleh membungkukan awak kepada selainnya Gusti Allah. Ning sing dimaksud niki bukan kaya dene wong ruku utawa dene sujud. Niki benten pemaknaane. Lah ternyata setan niku mboten purun paring hormat kepada Nabi Adam padahal niku perintah saking ngarsane Gusti Allah. Sehingga setan memang bersumpah akan sampai kapanpun bakal goda menungsa. Ning nun sewu. aslinya setan wedi banget karo Gusti Allah, seniki setan juga wedi karo menungsa. Kenapa wedi karo menungsa? Lah seniki menungsane lebih biadab ketimbang setan kok. Lah niku teng Serang Banten, anak mertua temunan karo mantune. Biadab boten? Biadab boten? Kuwi mantu orang ngaji, mertua orang ngaji ki kuwi. Jenenge mertua, ibu mertua. Nek wis disebut ibu mertua, maka karo mantu lanange ketika pun wudhu senggolan kulit niku ndak batal. Ning ngoten lho, Bu. Berarti ibu mertua wis kaya dene ibu kandung piamba, haram untuk dinikahi. Lagi dinikahi be haram kok malah zina karo mertuane. Ya tep. Kayak ngene ngomong nganti lambene untu melu gething. kalau biadab ketimbang setan. Ing teng Magelang onten kejadian anak kandung ya naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. muka muka anak-anak kita, zuriat keturunan kita pada dilembutkan hatinya. Tansah diparingi iman sing kuat. Nang Magelang wingi wonten kejadian anak kandung yang tega membunuh bapak, ibu, dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Alasannya hanya gegara dengki karo Mbak Yu perempuannya, karo kakak perempuannya, mergo kakak perempuannya niku entuk kuliah beasiswa teng luar negeri. Dan ternyata selama melancarkan aksinya naudzubillah meracun keluarganya, jari niku mereka dibisikin nang setan. Sebegitu kejinya nyunggung pernah kerungu ngaji karo kiai kulo Anak-anak setan tega membunuh ibu setan langka. pantas seniki setan malah karo menungsa. Lebih sadis ketimbang setan, Bu. Bukti nyata, pasti anjur gempa bumi. Kula niki kan kecamatan Kroya, Bu. Kroya niku berbatasan langsung kali e, Adipala ingkang caket kali pantai selatan. Pas lagi Cianjur gempa bumi yang Cilacap perbatasan Pangandaran Ciamis kota Banjar Patroman niku satu hari bisa kerasa gempa bumi 3 sampai 5 kali. Karena ternyata lempeng kerak bumi ini tengah dapet Cilacap niku onten sambungannya kali Cianjur. terus memang kerasa gempa roto gede. Lah niki teng pantai selatan anak kecamatan Adipala dan ada kecamatan Kroya. Datus kula niki pancen perek karo pantai selatan. Tapi walaupun kula perek karo pantai selatan tenang, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Aki serius-serius dirungokna ya Bu ya. Lah nang Adipala niku wonten tiyang hajatan nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Ebek niku kuda lumping. Cara kene apa? Jaran Jaran lumping. Ora kreatif nemen wong Tegal lebak siyu kok. Kurang ganti kudane netok jadi jaran lumping ya am. Iya nyong ngerti bahasa Indonesia nih, kuda lumping. Lah cara lebak sih jaran lumping kan ora kreatif. Batan-batan karena memang niku empun dados bahasa daerah mriki jaran lumping cara ciracap jaran ebek terus si numpak jarane kepang niku kerasukan setan. kan terus mangan beling, bisa melakukan nang dur bamba, bisa melakukan nang dur paku. Niku nih melakukan seperti itu jarene karena kerasukan. Kan nonton lagune niku, ada satu permainan. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik orang. Eh, Kayak anak-anak nenek ngaji karo wong wadonan. Jadi salah. Orang naik, orang ih salah. Jajal nyong direwangi ke nih. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda. Ayah, iya. namanya jaran lumpi. Kur ngapana lagu apal nemenipune ya Allah. Numpak jaran lumping kan lagi mendem, ditabui kan pung deng pung bur pung deng pung bur pung deng pung bur mangan beling kor mendem. Lepas lagi mendem anak gempa bumi ora kerasa. Lebih keras kerasung lagi kerasukan setan. Lagi mangan beling kor ditabui. Lu anak gempa bumi ora kerasa, dari arah Gunung Serandil, pantai selatan, ada orang berlarian sambil teriak-teriak. Konek sel pantai selatan ombaknya duhur. Benten kali pantai Utara ini Tegal. Nek pantai selatan ombaknya gede lah niki lebih gede ketimbang biasa nih. Wong melayu-melayu sambil teriak, "Tsunami! Tsunami!" Lajaran numping sing lagi mendemangan beling kok melu melayu. sejaran kepangnya digawa. Akhirnya nang kecamatan Kroya menyimpulkan jebule setan wedi karo tsunami. Niki sing kula maksud, setan pan pensiun gasik. Wong mendem-mendem dewek mangan beling dewek jere kerasukan setan. Setan mana doyan beling. Doyan duit. Mulane angger wong korupsi mangan duit, berarti kuwi kerasukan setan. Mulane ake wong koruptor nyalana setan, pingin setan pingin pensiun gasip. Mulane wong tua ngucap sing ati Wong anak-anak rewel dewek wong tuane ora bisa didik jare anak setan. ake wong tua salah kaprah ngomong aring bocah, bocah pelit. Persis kaya mbahmu. iki menurut kitab Askarun Nawawi disebut kufur niku. Karena nopo menjelek-jelekan nasab berarti melupakan nikmate Gusti Allah. Nauzubillahi min setiap ucapan ken dijaga, lesan dijaga, apalagi seorang ibu rumah tangga ngendikan ingkang saya disebut perempuan penduduk neraka adalah wakolilul sukriha lizaujiha ake wong wadon boten sakit syukur atas suaminya. Seneng madak-madakna bojone dewek karo bojone tanggane. Niki non sewu saderengi kula lanjut. <clears throat> Hari ini sodakoh panjenengan untuk derek meringankan sedikit beban saking keluarga besar RW 09 teng Desa Kacin ingkang kala wingi satu tahun kapengker nembe mawon kaparingan ujian nggih pun menika tanah bergerak sehingga hari ini sodakoh mendapatkan dana sebesar 7 juta 284.500 perak rupiah. Ulang balik sepindah mali 7 juta 284.500 perak rupiah. Pancen sebelah kene ki wong ngeyel-ngeyel nemen. Yakin temenanan. Dadakan ngucap 500 perak pe diwaca. Oh. Eh. Ini namanya jujurnya PKK Desa Kajen. Tepuk tangan dulu dong. Berarti kan ibu-ibu PKK tulus niate kepingin derek ngerewangi. Nganti 500 perak pun moh wegah nganti diwastani ngutil. Berarti kan ngerti hukum, ngerti agama, ngerti syariat, ngerti pedoman. Jangan salah, Bu. 500 perak tak katone cilik, tapi duit sejuta kurang 500 perak beramoni sejuta kok ngomong. wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul jadi menungsa aja seneng na barang sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata niku wau kardus sampai plastik dituku tuku niku sengaja nggak dibokongi. Enggak lah tiker kelasa dituku tuku rega 5000 ya kan. barang panas anu bekas bokong kamu garing sirah. Nini nini Kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Betul? Laras. Ketimbang organ tubuh yang lain, kepala adalah organ tubuh yang terhormat dan paling dihormati. Mulane wong sing paling terhormat dan paling penting nang desa disebut kepala desa. Kepala desa bukan dengkul desa. Kepala nikur kang tubuh yang paling terhormat. Lakum bareng kepanasan sirah eh, anu bekas bokong munggah haring sirah. Berarti kue plastiknya mulia apa mboten? Mulia pada baik. 500 perak ketone sepele. Tapi bisa jadi 500 perak niki na berkah tuh pitung juta rongatus atus puluh patewu. Durung mesti sing pitung juta rongatus atus bolong puluh patewu niki Tony Allah. Nih kecampuran bit 500 perak jadi uli rahmate Gusti Allah kan ndak tahu. Pada pena masyarakat sengit karo aja berlebihan. Karena sewaktu-waktu mesti butuh karo wong sengit kue mau. <laughs> Ngece dewek mulai betul banter dewek. Nang masyarakat anak problem niku wajar, berbeda pendapat niku wajar, tapi sengit aja berlebihan. Gara-gara pilihan kepala desa be, pakul tempe karena bokol welut nang pasar pada gelut. Tangga perak simpangan nang dalan malah pelengus pelengusan gara-gara pilihan lurah. Anda mau kene kayak gue? Anda mau kene kayak gue? Mangkat apa wonge? sing arane lurah ya. Pan sepira gedene, Bu. Dadakan dibelani setengah mati karo sedulur nganti ora pada wawuan, ora pada saling kenal. Jenenge kelapa setundun ya ora kembar kabeh. Kelapa setundun kan ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning angger kelapa budeg. Niku kelapa Pak. Lah pamaning masyarakat beda pilihan itu wajar. Betul Pak Lurah? Wingi kita nggane nyong ana sing apik. Pilihan presiden sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wadon meteng maning. Orang orang dadi masalah jenenge beda pilihan. Kita negaranya negara demokrasi. Beda pilihan itu hal wajar. Napa malih kajen sekedap malih pilihan kepala desa nggih. Tahun niki. Bulan Agustus. Masih Agustus wis rame anget ket sama zaman seniki. Anu Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Pada tiga subhanal orang uman umani nemen <laughs> guyonan guyonan kalau Pak Lurah sekarang sudah dua kali Pak Juni tandane jenengan itu bukan karena ambisi tapi masyarakatnya yang milih jenengan kalau memang beliau kepemimpinannya saya, mboten usah mawi dadak nyalonaken pasti dicalonakan kali warganya. Betul? Laras. Mboten usah ketar-ketir Pak Lurah. Kadar kumisen jelantir iki. Kayak tambang dadung sapi. Insya Allah Pak Lurah didukung kali warga masyarakat kepemimpinan jenengan tambahin manfaat, betul maslahah, betul barokah. Ngenjang sumpah meko badhe nyalon mali mungkin mungkin dicalonkan oleh masyarakat dan dipilih oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Belur lur tak dongakna lur. Lurae maksude nyarap orang ngalem-ngalem, orang ngalem-ngalem bak lurau Nyawera orang dial ngalem tuli karena nek pemimpinnya kulo dan saya tahu kinerjanya wong kulo niki benten benten masyarakat dan benten pemimpin yo ya saya namung derek akan Paling susah niku gedene tanggung jawab kutu amanah. Kembali malih. Mula bahas apa ya? Hmm. Ih, bahas wong wadon, Bu. Nah, sing wong wadon yang bahase wadon. Wong lanang kepengin dibahas sing undang dewek nggih, Bu nggih. <laughs> Dan saya ternyata pun, nambe beniliki, nambe niliki sepisan, ya Allah, aku difitnah jadi niliki jam baik. Ya nambe niliki sepisan ki miki, ya Allah, jadi niliki jam baik. <laughs> baik, niku berarti tidak hanya satu kali, sudah berulang kali lebih dari satu kali gue baik. Ono bebe sepisan baik. tekado doa lebak sinyong difitnah Bu ya Allah. Yang nambah niliki jam, bisa neng yang niliki jam, bok nganti kebablasan. Wow kan perjanjian ngaji sampai jam berapa Ibu? Sampai jam dua sore. Berarti sini kalau salat duhur jam berapa? Setengah telu. Ya Allah. Modele PKK lebak siu. Angger zuhur ke ngasaran ngasar ke magriben. Ya nggak apa-apa sih, cuma begini bonek, salate kok terlalu ngeloncok ne wis manjing kue si bablas baik. Nanggone kitab Ghuniyah Bien ada seorang manusia zaman Sayyidina Abu Bakar sedok meninggal dunia di rumah kaya mayit zaman seniki didusi diulesi di kain kafani ditali pitu di lepok naka suraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga itu keranda mayit. Cara mereka apa? Katil. Katil, katil. Syarat Cilacap kasur raga. Kasur niku tempat raga ibadan. Dados kasur raga adalah tempat gobatan sing langka nyawane. Cara mereka katil. Bareng mayite dilebetaken katil. Ketika mau disolatin. Ujuk-ujuk dumadakan katile papan terbanget bu. Kayonge mayite urip maning. Penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku katil. Barang katile dibuka temenan, Bu. maite lagi uget-uget kiki. Penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku kain kafan. Barang kain kafan dibuka apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata di dalam kain kafan anak ula gede banget lagi ngelilit awake si mayit, lagi nyokoti gulune wis nganti tekan kerongkongane. Geger sing badhe nyolati, Akhirnya pada Melayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know? You know pentung? You know pentung? Yes, I do pakdel. <laughs> Bareng nyempeng pentung, ancang-ancang pan mentungi gue ula. Ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa yang ngucap, "Eh, manusia, lulu pada mau gebukin gue, emang gue salah pas sama lulu pada?" Ternyata ulane ulah Jakarta. Kaget sing pada gebuk, "Subhanallah, laula kalau aku bisa ngomong kayak menungsa." Ulane jawab, "Kamu nanya?" Kamu bertanya-tanya, Iya, aku bisa ngomong kayak menungsa, karena aku ula tutus sembarang ula, aku ula utusane Gusti Allah. Aku tutus oleh Gusti Allah Konyokoti gulune iki mayit sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu azan tapi ora gelem langsung sembayang. Alias wis manjing waktune salat tapi nunda-nunda waktune salat. Wis krungu azan tapi leha-leha ora langsung kakian ambil wudhu Tadi sapa e wong lebak siu. Ya kan sing rawuh ora muka jentok, Bu. Sing rawuh wong sekecamatan Lebak Siu mulu ra berawuh kabenang kene. Sapa e wong Lebak Siu. Krong wazan ora gelem langsung sembayang ngesuk matine cokoti ula gede banget. Setengah rol setengah rolas mbok nganti dicokot tula. Dalam jam 11. Ya jam 11 kan lebih setengah jam, Bu. Ini bukan perhitungan, tapi kalau khawatir, mbok sampai dicokot tula, aku mau tanggung jawab resiko masing-masing. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat iku kewajiban sing wis ditetepake wektale. Mulanya kenapa? PK niki disiplin jam sepuluh ya, jam sepuluh lali kau saking yo kasih bu rong dina ini terus balik ngomah tadi malam saja nih kalau berbes teng kecamatan Bulakamba niatnya niku sajane kula mboten badhe wangsul sampai puluran niku telepon neng kula mumpuni pan nginep nang hotel apa seniku tapi kula namung persiapan mangkat dua hari mawon sehingga kula mboten persiapan nek sampai tiga hari apa malih tiang sepoi kula nggih pun tua dan harus ditiliki dinan-dinan mumpuni merantau. Kita terus lo nek gawa koper, berarti bapak nek lo takon, pan merantau ringin di mumpuni. <laughs> terus paham, nek pun betok koper, kualitas gede, berarti lebih dari empat hari. Tapi nek gawa koper siji itu, berarti dua hari ndak pulang sampai tiga hari. Niku tiap dinten urip kula niku alhamdulillah jadi keturunan wali. Tuanang gili, Kula niki jarang teng Cilacap walaupun kula wong Cilacap karena uripe kula nang Bandung, uripe nang Ban Gelundung. Terus kayak mau ndak mau harus pulang ke rumah. Barang kula tilik tekan ngomah, sebelum mama naik kula rada kirang sehat. Memang gadah jantung sehingga bolak-balik ke rumah sakit. Apa malah sering sering drop. Makanya niki termasuk lajeng mangkat niku biyunge kula drop sampai tilemnya susah. Dalemnya susah, akhirnya seneng melek bengi. Ya, mama neklon jawab, ora papa wis tua ya dikurangi nikmate. Wis wayahe akna, bocah sing pada nom ora bisa turun bengi berarti tandane kon kiamul lail. Kon sholat tahajud, sholat witir, sholat bengi, kon pada zikir prihatin nang tengah wengi. Sehingga karena mboten saged tilem, jur netrane mripate niku rati, eh, nglambyar nggih mriksani sehingga labur nggih. Anu, tapi nggih dereng labur mama mamane kula paling nembe lima, Tapi senasa lima tesi 6 karena diparing ujian sakit dados akhirnya mamane kula sering sakit-sakitan. Akhirnya kula pasrahkan kali kakang-kakang kula. Tulung nggih mamane diurus dingin. Kula pun wayahe mangkat ngaji. Sajane kula niki ya ora adil. kali keluargi. Tapi kan kula anak nomor tiga dari lima bersaudara kakange kula dene kula kita ngomah kabeh nembe wangsul kuliah pun kantun ngurus skripsi pun selesai beres kula tarik wangsul kan nggih ngurmati mamane kula saniki kita sintesi tesi urip Bu malah terkadang kita niku ora mikir kapan gone mati karena kemutan bok nganti mamane dingin sing dipundhut monggo kerasa rasakaken ki Mbak kuatir nek ngesuk posisi nek mamane langka dan nek kula titip pesen Mama bapane sing tesi sugeng. Ayo di rumah sing sak temenan temenane. Maaf ya, wong tua siji bisa ngerumat anak wolu, tapi anak wolu di rumah mesti bisa ngerumat wong tua siji. Gimana? Gimana? badan Inilah kita mulai dari seorang ibu tim penggerak PKK Muslimat Fataya memberikan contoh baik supaya anak pun dipun titik saged bekti birrul walidain bisa ngurrota ayun, bisa nyelamatakan tiang seputunya akhirate. Mudah-mudahan wong tua kita sintesi sami sugeng diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi sehat afiah Sing sampun taala barzat paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipanggenakan tang swargane Allah. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. PKK kajeng dijadikan istri solikah. Kularkin kamawata warawa sakinah dijauhkan dari segala wabah musibah tetes masyarakat ingkang ahlul ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan yuna amin Allahumma Kulo mboten sakit mimpin doa. Yang pertama kulo karena seorang santri, kulo tereng kabarian ijazah, kula sanes putrine kiai, kula sanes ening, tapi kula niki namung sekedar santri, dados kula ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh, sumangga romo Kiai nderek mengimami doa pengasan tinten menika kangge rasa takdim kula santri kalian para sesepuh wonten ing kajen menika. romo Kiai Mbah Kiai matur sembah sanget, kersa hati wonten ing PKK Kajen, matur sembah Pak Camat Pak Camat beserta Ibu terima kasih pun kerso hadir dari paring support dukungan kepada PKK Kajen Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Lebak matur sembasun pun, derek kondangan tenggene PKK Kajen semantan ugi panjenengan ngenjing kagungan hajat tenggene desa PKK Kajen sakit derek hormat langs sedaya Forkom Pincam Babinsa Babingkam timas, matur sembasun lan Bapak Ibu sedoyo, muka muka sakondure kondure doa jenengan kondur dengan tidak dalam satu apa bisa bertemu lagi lain majelis Allahumma. Sedaya lapat yang hakim papunten Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum nafsi bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti penimami kalian Bopo Kiai Sumonggo Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Nabi Muhammad Taqabbalallahu minna wa minkum Lenggah Uh, sebagai penutup marilah kita bersama-sama dipimpin oleh Bapak Ustadz Wartoyo untuk doa. Monggo Pak Wartoyo. Mana-mana Ibu, doa-doa dulu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun marem mungkin Bu. Awit kalau wau kalau makin niki rugi ana pengajian akbar undangnya penceramah tebih. Niki setahun yang lalu pesen lebih, lebih, eh, napa gul dinten niki. Alhamdulillah wa Semangat gih. Mudah-mudahan nopo ingkang dipun sampaikan kali al, kali panjenenganipun alustara mumpuni niki saged membekas dumateng kehidupan sami saged melaksanakan menapa ingkang dados kala wau mboten rugi nggih ilmune ya diserap sedakoe spontanitas oleh pitung juta berarti badan rugi ini termasuk yang ngundang ustadzah tepi-tepi saking cilacap berarti Monggo sarang-sarangipun buat Allah SWT mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh almarhum oleh oleh beliau ustazah ala hadiniyah wa kuliniyah sholihah ila hadrati nabiyil safa la rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma habibina wa syafiina bina wa maulana Muhammad. Salim tabarak ta'an kulli sahabati ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, kamajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa dibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ahil qatim as-sabaq, naziril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Dari Muhammad الهدين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل ذرياتنا واجعل أهل القرية نكاجن من أهل العلم يا الله ومن أهل الخير ولا تجعل بياكم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وأهل القرية نكاجن من أهل العلم يا الله ومن أهل الخير فلا تجعل ما يقول إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار عزيز يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإذن الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين